dia juga merasakan sakit derita itu sakit di hati sakit di badan dan semua kewajaran manusia merasakannya itu dirasakan oleh dia dan para sahabat Falamma wasal al-Madinatan Nabawiyyata maka ketika beliau telah sampai di Madinah Al-Madinah An-Nabawiyah Bana masjid. Beliau membangun masjid beliau Yaitu Masjid Nabawi Yang sampai sekarang Wa asasa madrasatahu dia dan beliau membangun madrasah beliau tempat ajang mendidik dan di sana beliau mendidik orang-orang calon pejuang Allah takharraja fiha al-muhajiruna wal ansar madrasah yang telah keluar daripadanya para alumni-alumni alumni madrasatun nabawiyah yaitu para muhajirin dan ansar yang ditempa di madrasah tersebut dengan ilmu ilmu kitab was sunnah dan dengan عمل العمل بالكتاب والسنة الذين اتبعوه في ساعة العسرة para alumni ini dari kalangan muhajirin dan ansar mereka terus mengikuti Nabi menjadi pengikut Nabi dalam saat-saat al-usrah, saat-saat sulit, saat-saat genting. Walladzina jahadu fi sabili i'la'i kalimatillah. Mereka para alumni Madrasatun Nabawiyah ini mereka berjihad dalam perjuangan untuk menjunjung tinggi kalimatillah menjunjung tinggi agama Allah fama mereka dalam menjalankan misi perjuangan itu sama sekali tidak lemah wa mastakanu dan tidak kemudian mereka kendur semangat wa ma wa kanatil ma'arikum mutawaliyatan dan peperangan demi peperangan ya muhtaram peperangan demi peperangan ya muhtaram peperangan demi peperangan dijalani oleh para alumni madrasah tersebut mutawaliyatan terus menerus bukan sehari dua hari seminggu dua minggu sebulan dua bulan bukan empat bulan ataupun sepuluh bulan bukan setahun dua tahun bertahun-tahun terus sepuluh tahun di bawah kepemimpinan beliau terus terus pertempuran demi pertempuran 21 pertempuran besar yang langsung dipimpin oleh beliau 46 pertempuran-pertempuran kecil yang dipimpin oleh utusan-utusan beliau 67 pertempuran dalam 10 tahun. Peristiwa pengepungan-pengepungan tujuh kali peristiwa pengepungan-pengepungan yang sangat genting dan dahsyat itu dialami oleh mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepuluh tahun itu bukan masa santai, tapi masa yang penuh dengan cucuran air mata, cucuran keringat, dan cucuran darah. Wal harbu sijalun dan peperangan itu sijar Kadang menang, kadang kalah Sewajarnya namanya pertempuran Baina hizbir rahmani alladhi yumatiluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladina ma'ah yaitu pertempuran antara Hizbir Rahman hizballah yang diwakili oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beserta beliau personil Hizbur Rahman ya muhtaram ialah para alumni Madrasatun Nabawiyah ini berhadapan dengan Ubaynah Hizb Syaitan berhadapan dengan Hizbus Syaitan partainya syaitan alladhi yumattiluhu sanadidul kufri wa jahafirus syarri wal fasadi wat tughyani yang diwakili dalam hal ini oleh sonadi para tokoh-tokoh al-kubur tokoh-tokoh kekafiran wajahabil syarri dan pentolan-pentolan kejahatan wal fasad kerusakan wetukyan dan kezaliman pertempuran di antara dua hizib tersebut sijal, kadang menang kadang kalah وسنة الله الجارية dan sunnatullah ketentuan Allah terus berjalan yaitu anna lil batili saulatun bahwa kebatilan itu mempunyai saulah mempunyai langkah-langkah untuk eksis, untuk tampil, dan kadang-kadang tampil dengan gemblegar kamuflase-kamuflase kehebatan dan kekuatan tetapi tumai yakma'u wayatmahil tetapi kemudian Yakmak dia akan rontok wayatmahil dan musnah sama sekali begitulah sunnatullah dalam perkara kebatinan haitsu ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun di mana ya Allah Allah tidak menghendaki kecuali ayyutim manurahu menyempurnakan cahaya agamanya walau karihal kafirun walaupun orang-orang kafir tidak suka dengan itu itu sunnatullah dalam perkara batil dan perkara al-haq bahwa al-batil itu sering tampil dengan seolah-olah sebagai satu kekuatan yang tak terkalahkan dan seolah-olah sebagai kekuatan yang bisa berbuat apa saja tetapi kemudian setelah penampilan itu jatuh dengan kejatuhan yang demikian berat dan parah sehingga remuklah dia dan setelah itu musnah sedangkan al-haq muncul dalam keadaan diboykot, diusir, dikucilkan, diinjak-injak haknya, dizalimi, dilukai hatinya, dilukai badannya, dirampas hartanya, dan kemudian terus menguat, menguat, menguat sampai semakin sempurna kekuatan itu, semakin sempurna dan menanglah dia dengan kesempurnaan cahaya agama Allah walaupun orang-orang kafir tidak suka dengan itu. Wa bis sanati tsaminati minal hijrati dan di tahun ke-8 dari tahun hijrah Ja'al fathul a'zamu wan nasrul mubin Datanglah Al-Fathul A'zam Hari kemenangan yang paling besar Wan nasrul mubin dan pertolongan Allah yang nyata Wadakalan nasu fi dinillahi afwaja dan orang pun masuk kepada agama Allah dengan berbondong-bondong wantasyarat da'watul islami ilal afaqil ba'idati dan tersebarlah dakwah Islamiyah ke berbagai penjuru yang jauh ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberi petunjuk kepadanya Allah jadikan dadanya itu lapang dalam menerima Islam wa man yurid ayyudillahu dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya ya Yaj'al sadrahu utajikan harajan Allah jadikan hatinya, dadanya itu tayyiqan sempit Harajan penuh dengan ganjalan Untuk menerima Islam Ka'annama yasa'adu fis sama Seakan-akan dia seperti orang yang naik ke langit tambah ke atas tambah sesak nafas begitu Islam dari masa ke masa dan Rasulullah SAW akhirnya meninggal dunia pada tahun ke-10 Hijriah beberapa bulan setelah Hajjatul Wada dan beliau meninggalkan dunia ini dengan setelah melihat kemenangan yang demikian kokoh dan kuat meninggalkan para alumni-alumni kader-kader beliau alumni-alumni Madrasatun Nabawiyah yang menurut catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah ketika beliau wafat alumni Madrasatun Nabawiyah mencapai 100 ribu lebih para sahabat jumlahnya 100 ribu lebih ketika Rasulullah wafat Mereka inilah tentara-tentara sunnah yang bergerak ke seluruh penjuru dunia termasuk menurut catatan sejarah dari sahabat itu ada pula dari mereka yang sempat berlayar ke wilayah Nusantara ini. menyampaikan dakwah ilallah menyampaikan Alkitab wa sunnah menyampaikan ilmu dan amal dan membangun masyarakat manusia yang bertauhid kepada Allah membersihkan masyarakat manusia dari syirik-syirik Wa khulasatul amri kesimpulannya dari uraian-uraian yang sebelum ini anna usulat anna usulat dini kama dzakara al-muallif wa ghairuhu min al-ulama al-ajilla talatatun bahwa pokok-pokok agama itu sebagaimana yang telah disebutkan oleh pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya para ulama yang mulia ialah tiga pertama ma'rifatul rabbi pengenalan kepada Allah Kedua ma'rifatu dinil islami Pengenalan kepada agama Islam Ketiga wa ma'rifatun nabiyil karimi wa bima ja'a pengenalan kepada nabi yang mulia Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenali pula apa yang dibawa oleh beliau. Tiga ma'rifah inilah pokok daripada agama. Dan tiga makrifat ini yang hilang dari umat ini. Yang diabaikan yang tidak lagi dikenali oleh umat ini sehingga mereka pun mengalami krisis ma'rifah dan krisis ma'rifah inilah asas dari segala krisis. Ketika mereka senang, mereka menjadi orang-orang yang suka berfoya-foya dan maksiat dan durhaka kepada Allah. Ketika mereka susah, mereka menjadi orang yang panik dan bentuk-bentuk kepanikan itu antara lain, antara lain bersikap ekstrim di dalam menyikapi berbagai permasalahan cenderung untuk hulu melampaui batas karena mereka kehilangan tiga ma'rifat tersebut. Waqad qala nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam mubashiran ummatahu dan sungguh telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada umat beliau man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulan wajabat lahul jannah barang siapa yang telah ridha Allah sebagai Tuhannya Islam sebagai agamanya Muhammad sebagai nabinya dan rasulnya maka pasti dia mat kalau mati dengan ini dia masuk surga maka untuk kita ridha Allah sebagai Tuhan kita, kita harus mengenalnya dengan ilmu. Untuk kita ridha Islam sebagai agama kita, kita harus mengenalnya dengan ilmu. Dan untuk kita ridha Muhammad sebagai nabi kita dan sebagai rasul, kita harus mengenalnya dengan ilmu. Tanpa itu wallahi kita akan sia-sia. Kita tidak akan merasakan lezatnya iman, manisnya ilmu dan indahnya beramal dengan ilmu itu. Dan tanpa itu kita tidak akan mengerti mengapa para salafus soleh demikian gigihnya memperjuangkan agama ini sampai ke ujung dunia mengapa demikian dan apa sesungguhnya semangat uh, yang menyebabkan mereka bersemangat demikian hebatnya kita tidak akan mengerti tanpa kita mengenali tiga perkara tersebut. Nah, karena itu juga kita tidak akan mengerti mengapa sekarang umat Islam dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah selalu dalam keadaan centang perenang mengapa demikian mengapa wibawa umat Islam telah mencapai titik nol di hadapan musuh-musuhnya. Mengapa umat Islam menjadi bulan-bulanan kekurang ajaran para musuh-musuhnya? Kita tidak pernah akan mengerti mengapa dan mengapa. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah kita akan mengerti bagi orang yang memaksa diri untuk menjawabnya tanpa mengerti akhirnya membuat satu uh, dugaan-dugaan oh mungkin karena uh, kita ini perlu merebut jabatan-jabatan strategis mungkin kita ini perlu untuk merebut posisi kedudukan ekonomi yang bagus. Oh mungkin kita ini per perlu untuk merebut berbagai ilmu-ilmu, pengetahuan dan teknologi dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kenyataannya terus saja, terus saja demikian. Ha, maka jawabannya ialah pada tiga permasalahan tiga pokok. Bila umat Islam mengabaikan tiga perkara ini, tiga pokok ini, kewajiban mengenal Allah, sampai pada tingkat meridhoinya sebagai Tuhan kita kewajiban mengenal Islam sampai pada tingkat meridhoinya sebagai agama kita kewajiban mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita ridha beliau sebagai Nabi dan Rasul Allah. Kalau kita mengabaikan kewajiban-kewajiban ini, maka kita tidak akan mendapatkan jawaban. Jawabannya ada pada tiga perkara ini. kenal, tiga perkara. Barulah kita mengerti, oh mengapa kita ini demikian. Oh berarti jalannya harus begini dan begini. Kita akan dibentangkan oleh Allah jalan untuk lepas dari problem-problem Begitulah Ikhwan Dina Azakumullah Betapa penting dan strategisnya Perjuangan dakwah ini Membangun akidah umat yang benar Dan menyehatkan akidah umat dari segala penyakit-penyakit akidah mengentaskan umat dari kebodohannya tentang tiga perkara ini dan mengentaskan umat dari keterpurukan mereka dalam keadaan jauh dari amal tiga perkara tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? pertanyaan yang uh, minggu lalu belum dijawab Mas Yekti. Cukup. Uh, bagaimana sikap makmum yang mengetahui bahwa imamnya batal dalam sholat karena telah dilalui oleh seorang anak kecil di tempat sujudnya tapi imam tidak membatalkan sholat. Kalau dilalui anak kecil belum batal sholatnya. Yang membatalkan sholat itu bila dilalui oleh perempuan yang telah haid dalam artian perempuan telah balik atau dilalui oleh anjing maka ini batal sholatnya. Kalau seorang makmum mengetahui bahwa imamnya telah batal sholatnya, ya segera memisahkan ini. Ya, karena sudah tidak sah bermakmum kepada imam yang demikian. Kata penanya bagaimana posisi ijma' dan tias dalam sumber hukum agama dan bagaimana menyikapi perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Ijma' yaitu kesepakatan. Kesepakatan para ulama dalam satu masalah dari masalah-masalah agama ini kesepakatan yang ada sungguhnya hanyalah kesepakatan para sahabat Nabi ulama dari kalangan sahabat Nabi setelah generasi sahabat Nabi tidak ada lagi kesepakatan sebab ulama terlalu banyak dan terpencar-pencar di dunia sehingga tidak ada ijma setelah itu tidak memungkinkan bukan bukan tidak ada karena karena e, bertikai tetapi karena memang tidak memungkinkan berhubung tempatnya yang berjauhan dan terpencar-pencar serta banyak jumlahnya itu ijma jadi ijma itu hanya ijma sahabat Nabi karena masih mungkin untuk dilakukan ijma pada masa itu terutama di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab membuat ketentuan undang-undang negara bahwa para sahabat Nabi dilarang tinggal bertempat tinggal di luar kota Madinah. Karena Umar bin Khattab setiap mau memutuskan satu perkara kenegaraan yang penting beliau mengundang para sahabat Nabi menanyai mereka apa yang kalian pernah dengar dari Nabi tentang masalah ini dan itu. Dan beliau memutuskan dengan berita dari mereka tentang apa yang didengar dari Nabi. Jadi di zaman itu baru ada ijma. Ijma ini adalah salah satu daripada eh, sumber ketentuan hukum karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan mattafaqa ummati ala dalalah. Umatku tidaklah akan sepakat dalam kesesatan. Jadi tidak ada dikatakan ijma kalau cuma eh, 50 atau 60 orang dan itu pun eh, cuman Eh, sekelompok terus bikin kesepakatan A dan B wah ini ijma dengan dalil mattafaqa ummati ala dhalalah umatku tidak akan sesat uh, tidak akan sepakat dalam kesesatan jadi kalau disepakati oleh 60 orang ini berarti tidak sesat wah itu ngabur itu ngabur-bur itu namanya ya Mastabaqa ummati ala dalalah. Pernyataan Nabi umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan ialah berita dari Nabi bahwa segala kesesatan itu walaupun disepakati di sebagian kaum yang lainnya tidak sepakat pasti ada yang menentangnya dari umat Muhammad yakni dari umat Islam ya tidak mungkin ada yang sepakat semuanya dalam kesesatan maka kalau terjadi kesepakatan dalam satu masalah seluruhnya yaitu dalam hal ini ketika terjadi di zaman sahabat ya seluruhnya sepakat dalam satu masalah maka ini tidak mungkin sesat karena para sahabat itu ya tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Dan para ulama yang bisa kumpul di zaman sahabat saja. Nah, itu ijma. Sehingga kalau sudah ijma itu menjadi dalil. Ya. Dalam agama. Kemudian kias. Kias itu yaitu mengambil hukum dengan cara melihat kepada peristiwa hukum yang lainnya yang yang mirip tias tias mitali namanya ya mengkiaskan yaitu membuat ketetapan hukum tentang suatu masalah yang dianggap mempunyai kemiripan dengan masalah lain yang sudah ada ketetapan hukumnya. Ya. Seperti kias itu. Di zaman Nabi ditanyakan kepada Nabi bagaimana kami para penggembala kambing di puncak-puncak gunung sholat menghadap Ka'bah kan berarti posisi kami di atas Ka'bah. Maka Nabi mengatakan yang penting kamu menghadap Ka'bah. Aina matwalu pertama wajhullah. Kemana saja kamu menghadap itu, kamu menghadap Allah. Wajah Allah. Ya. Ketetapan Nabi ini sudah ada, yaitu orang yang sholat di puncak gunung berarti posisinya di atas Ka'bah tetap menghadap ke arah Ka'bah. Nah sekarang orang sudah bisa naik lebih tinggi dari puncak gunung Yaitu pesawat Sholat di atas pesawat bagaimana? Posisinya tentunya di atas Ka'bah dikiaskan dengan ketetapan hukum yang sudah ada Yaitu sholat para pengembala kambing yang ada di puncak gunung Itu namanya kias Yaitu menetapkan satu hukum dengan mengambil ketentuan hukum yang sudah ada dalam peristiwa lain. Nah, ini kias. Kias itu ialah satu cara pe, e, penetapan hukum alternatif penetapan hukum dalam kondisi darurat ketika sudah ada eh, sudah tidak ada lagi jalan lain kecuali hanya ini. Sebab kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang kita berhadapan dengan satu kondisi yang tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara letterlet. Ya, seperti sholat di atas pesawat itu nggak ada keterangan dalam Al-Quran Sunnah terpaksa harus kias tetapi kalau selama ada keterangannya di dalam Al-Quran Sunnah tidak boleh adanya kias ikhtilaf di dalam perkara-perkara ini selama itu masih dalam koridor Alkitab Sunnah dengan pemahaman salafus saleh selama masih dalam garis-garis Alkitab Sunnah dalam pemahaman salafus saleh tidak ada unsur penyimpangan daripada pemahaman salafus saleh tidak ada unsur penyimpangan-penyimpangan akhlak pengkhianatan ataupun kedustaan maka selama itu ikhtilaf tersebut adalah perkara yang tidak boleh menjadi alasan untuk berpisah tetap harus menjaga uhuwa Islamiyah tetapi kalau sudah menyimpang dari itu dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas ya harus berpisah demi agama. Ya. Kata penanya Ustaz apa hukumnya mengikuti takbir keliling? Ya kalau selama tidak ada kemungkaran padanya, tidak ada campur laki perempuan, tidak ada kemungkaran kemungkaran lainnya, maka boleh. Bagaimana takbir keliling dengan menabuh-nabuh genderang, menabuh genderang, ya ini adalah perkara mubah di saat id, ya itu perkara yang mubah dan memang sangat dianjurkan untuk menebarkan syiar takbir itu kemana-mana. ها نعم والله أعلم Kata penanya, dapatkah tanah wakaf diambil kembali oleh orang yang mewakafkannya? Kata Nabi, siapa yang mewakafkan atau mensodakahkan sesuatu terus diambil kembali? Itu kata Nabi, seperti anjing yang muntah, kemudian dijilat kembali muntahnya itu. Jadi hina sekali. Nah, boleh untuk mengalihkan karena dilihat ini tidak becus dalam mengurus wakaf dialihkan kepada orang lain yang diharapkan eh, bisa mengurusnya dengan baik amanah wakaf tersebut tapi kalau mencabutnya kembali dan dimiliki kembali apa yang sudah diwakafkan Hada adalah sesuatu yang haram dan dimisalkan oleh Nabi seperti anjing yang muntah dan, dan dijilat kembali muntahnya. Wallahualam. Kata penanya, e, saya ketika sholat Jumat sesampai di masjid melakukan sholat tahiyatul masjid. Kemudian sebaiknya saya melakukan pikir sampai khotib datang atau melakukan sholat sunnah mutlak sampai khotib datang boleh silakan dua-duanya milih mau ini itu silakan nah Kata penanya apakah ada hadis yang melarang untuk tidur setelah asar? Tidak ada ada hadisnya tapi lari ya, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum tertentu hmm. kata penanya apakah boleh makan makanan yang berbau bid'ah seperti tahlilan tujuh hari seorang yang meninggal Hada haram Makanan-makanan yang demikian itu haram ha? Dan tidak boleh kita untuk menikmatinya Kata penanya apakah puasa hari Arafah itu memang sunnah? Ya Puasa hari Arafah sunnah besok insya Allah ya Hah? Hmm. besok hari Sabtu insya Allah puasa hari Arafah bagi yang tidak wukuf di Arafah sedangkan yang sedang wukuf di Arafah menunaikan manasik haji tidak boleh puasa di Arafah ya Sunnah apa saja dalam berkurban Ya sunnahnya di awal Ketika mereka yang mau berkorban itu Memasuki tanggal 1 Zulhijjah Jangan memotong rambut, jangan memotong kuku Ya Kemudian Ketika berangkat Untuk sholat It itu tidak minum atau makan apapun sampai setelah selesai sholat id baru makan ataupun minum sebaliknya daripada sholat idul fitri kalau idul fitri berangkat dari rumah itu dalam keadaan disunahkan makan minum atau minum saja atau makan saja terserah nah, Kemudian korban itu disembelih setelah pulang dari sholat id. Ya. Dan dialirkan darahnya korban itu dengan apa e, tentunya dengan Bismillah Allah Akbar dan dengan bertakbir sambil menyembelih itu dan disunahkan yang berkorban juga makan sebagian daripada apa yang disembelihnya apa yang dikorbankan ya ada penanya bagaimana hukum berkati keluarga berencana di dalam Islam yang membatas yang membatasi anak dua dua anak cukup katanya padahal yang anak tahu Rasulullah SAW mensunahkan memperbanyak keturunan didapati opini di masyarakat bahwa banyak anak akan membawa banyak kesulitan dan berkabe akan membawa kesejahteraan nah, ini pikiran siapa Robert Thomas Malthus Yahudi Inggris yang membuat teori kependudukan bahwasannya apa eh, pertambahan penduduk itu adalah eh, eh berlawanan dengan ber, apa ber, pertambahan apa itu bahan makanan. Jadi pertambahan penduduk itu cepat sedangkan pertambahan bahan makanan yang bisa disediakan oleh bumi itu lamban pertambahannya. Jadi berlipat-lipat ganda pertambahan penduduk daripada pertambahan makanan. Itu teori yang sudah kuno punya panjang ya sehingga dari teori ini dikampanyekanlah KB di berbagai negara-negara muslimin saja sedangkan di negara-negara kafir jelas-jelasan Vatikan menyatakan fatwa haram KB itu nah, gereja Katolik menyatakan haramnya berKB nah, dan juga berbagai negara seperti RRC yang penduduknya sudah sekian miliar satu miliar lebih sudah itu memberi negara memberi hadiah kepada seorang wanita yang melahirkan anak banyak